Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Dilihat sini Kata beliau, min al qaulil batil." Ini merupakan ucapan yang batil. Ucapan apa? Ucapan orang Jabriyah. Nah, Jabriyah mengatakan apa kemarin? Perbuatan hamba dipaksa. Hamba enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya pilihan. Semua perbuatan hamba dipaksa. Apa kata beliau? min al qaulil batil." Ini adalah ucapan yang batil. Wal iyad billah. Wa hadhihi natijatul i'timad 'alal afkar. Inilah hasil Eh, orang menyadarkan diri kepada pemikiran-pemikiran hati-hati para fikum. Pemikiran atau akal individu tundukkan dengan dalil. Jangan dalil diakal-akalin. Paham ya? Justru akal kita harus tundukkan dengan dalil. Nah, para fikum. Karena apa? Karena al aklu as-sahih Nah, para fikum al aklu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni, jernih, itu enggak pernah berseberangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil kok misalkan dohirnya berseberangan dengan akal kita, enggak cocok. Ini enggak cocok dengan akal. Jangan salahkan dalilnya, salahkan apa? Akalnya. Jangan-jangan baru 55% misalkan. Paham ya? Sempurnakan terlebih dahulu. Pahami baik-baik. Dalil yang ditentang barakallahu fikum. Wa man faraqad dalil dhala'a sawa'is sabil. Barang siapa berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus wal a'yad billah. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kata beliau, inilah sumber orang yang menyandarkan sesuatu kepada pemikiran-pemikirannya. Wal uqul al mujaddadah awil fasidah dan orang yang menyandarkan apa? hasil daripada penyandaran kepada akal-akal yang masih bisa diperbarui atau akal-akal yang rusak. Wal i'timad ala aqwali wa ra'in nas biduni ruju' ila kitabillah wa sunnatir rasulih sallallahu alaihi wasallam dan hasil yang ditumbuhkan yang dihasilkan dari apa? menyandarkan kepada ucapan-ucapan, pendapat-pendapat manusia tanpa kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sudah kita lewati pembahasannya. Kalau ada perselisihan, terdapat perselisihan dalam masalah agama dan yang semisalnya kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Artinya, Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, perkara agama, perkara hukum, atau yang semisalnya kembalikanlah kepada Allah itu Al-Qur'an, war Rasul itu As-Sunnah. Yang seperti itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kemudian perbuatan tersebut adalah sebaik-baik jalan keluar dan solusi. Ikhwani Azza wa Jalla, sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i, nah barakallahu fikum Abu Amr Abdurrahman bin Amr rahimahullah beliau mengatakan apa? Alaika bi tariqis salaf. Ya kan? Na'am barakallahu fikum wa in zakhrafuhu laka bil qaul wa iyyaka wa ara'ar rijal. Nah, apanya? Eh, barakallahu fikum beliau mengatakan alaika bi tariqis salaf wa in nas wa iyyaka wa iyyaka wa ra'ar rijal wa in zakhrafuhu laka qaul kata beliau. Artinya apa? Artinya wajib atas untuk senantiasa mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti pemikirannya para salaf karena pemikirannya para salaf sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa iyyaka wa ara'ar rizal. Dan hati-hati kamu tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu lakabil qaul walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan yang bagus dan indah. Ikhwani fi azza wa Nah, tentunya sumber kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Fala tanafiya hainal iman bil qada'i wal qadar wa fi'lil asbab. Enggak bertentangan antara beriman dengan takdir Allah dan menempuh sebab-sebab. Ini penting sekali nih. Di zaman-zaman yang banyak kebanyakan orang mereka lalai dengan apa? Beriman dengan takdir ini. Usaha bangkrut, gagal, bunuh diri Padahal kalau dia beriman dan takdir, ini sudah takdirnya. Semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus. Caranya gitu. Ini kata beliau. Gak bertentangan antara apa? Beriman dengan takdir Allah dan menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan atau sebab yang syar'i. Kita lihat nanti kisahnya. Fa anta tu'minu bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Engkau beriman bahwa saya semua perkara yang Allah telah kehendaki pasti terjadi dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi antum kalau menghadapi virus-virus yang ada sekarang ini, jangan terlalu pusing, jangan terlalu ekstrim. Akhirnya semuanya dikerahkan, semuanya gini, semua gitu. Kita tetap berhati-hati. Bukan berarti apa? Kita meremehkan, tapi nggak perlu ekstrim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nggak perlu apa? Ekstrim. Nah, nggak perlu berlebihan. Cukup kita apa? menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan tadi itu. Mungkin menjaga kebersihan, eh? menjaga apa? Tidak memperbanyak di kerumunan manusia yang kadang nggak jelas statusnya barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau berlebih-lebihan hingga bertemu dengan ikhwan nggak mau salaman nggak mau virus corona katanya. Paham ya? Allah musta'an. Itu terlalu berlebih-lebihan. Salaman biasa bismillah, tawakal Allah. Paham ya? Kalau udah waktunya meninggal, walaupun bukan corona pun meninggal juga. Paham ya? Tapi kalau belum saatnya meninggal walaupun corona di mana-mana, dia tetap masih hidup, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan pikiran-pikiran kita para fikum na'am. Eh, dan banyak-banyak mendoa, membaca doa apa? Membaca doa yang sering Rasulullah baca di antaranya apa di antaranya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Eh, atau juga apa? Bismillahirrahmanirrahim. la masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya kan? Itu juga doa yang bagus juga eh, baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, biar malamnya nggak diganggu dengan apa? Nah, corona setan. Paham ya? Allah musta'an. Karena setan itu senang sekali mengganggu Bani Adam. Di antaranya senjata yang paling ampuh menangkal setan tadi apa? Ayat kursi. Jangan sampai lupa barakallahu fikum. Nah, sebelum tidur kita baca doanya. Allah musta'an. Jangan ekstrim ya, tak salaman nggak mau. Allah musta'an. Khawatir ada tapi insyaallah nggak ada ya. Allah musta'an. Karena ada ekstrim kadang salaman pun nggak mau dia. Nah cuci tangan. Benar cuci tangan sebelum makan enggak masalah. Tapi kalau salaman sama ikhwah atas salaman enggak mau gara-gara virus corona itu ekstrim berlebihan. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita meminta kepada Allah taala agar diselamatkan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu kata beliau, "Wala tu'attil asbab." Dan jangan meninggalkan sebab. Orang mau makan, mau minum ya kerja Bukan berpangku tangan di dalam pojok di dalam rumah, mojok terus misalkan. Ah, eh, enggak mau kerja, enggak mau usaha. Ini keliru. Kata beliau, wala tu'atil asbab, jangan meninggalkan sebab-sebab. Bal tatlubur rizqa, bahkan engkau mencari rezeki, mencari ma'isyah, wa tatazawwad dan engkau juga menikah, mau pengen punya anak enggak mau nikah. Paham ya? Anak apa coba? Anak angkat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan. Kita lihat di sini. Watat lubut tijarah dan kamu pun boleh juga mencari perdagangan nggak masalah, bisnis nggak masalah, jualan madu nggak masalah, jualan buah-buahan nggak masalah. Paham ya? Nah, jualan sandal pun nggak masalah juga. Intinya halal. Paham ya? Intinya halal ya. Nah, jualan tahu tempe nggak masalah, intinya halal. Ini menunjukkan bahwasanya menempuh sebab itu termasuk kesempurnaan tawakul. Orang kalau bertawakal berpangku tangan terus gitu, seperti sebagian kelompok yang ada itu, nah sebagiannya jamaah tabligh JT, nah bukan jamaah tahdir ya. Karena ada juga yang JT jamaah tahdir lain lagi urusannya. Paham ini jamaah tabligh itu biasanya tawakal Allah. Berapa hari Pak? 40 hari. Kemana? Thailand, Bangladesh atau kemana gitu istilahnya ya. Keluarganya tinggal di rumah. Nah, terkadang cuma dikasih ditinggalin beras 10 kilo lah. Oh ya. Sisanya bagaimana? Tawakal Allah. Kalau hidup hidup, kalau mati dah takdirnya katanya. Allah pulang ke rumah udah enggak ada lagi. Allah mustahil. Jangan seperti itu para fikum. Kalau seandainya ada kejadian seperti itu, Allah mustahil. Itu berarti enggak sempurna tawakalnya. Tawakal yang sempurna itu bukan berarti meninggalkan apa tadi? Sebab burung aja. Mana ada burung di sangkarnya terus? Eh, duduk gini. Tengok kanan kiri enggak ada. Burung itu lo pagi pergi dia mencari maisha. Ya enggak? Sore pulang dalam keadaan perut penuh. Contoh yang paling konkret yang antum kalau menyaksikan, kalau di sini mungkin jarang ya. Eh, burung walet Burung walet itu kan di sangkar-sangkarnya tuh lihat itu, kadang buahnya itu kalau maghrib mereka pulang itu. Sebelum maghrib udah pulang itu. Pagi itu atau ngecek udah nggak ada. Kemana? mentari maisha, mentari kehidupan, kerja mereka. Paham ya? Bayangkan itu burung padahal ya. Lah kita siapa? Manusia atau burung? Manusia seharusnya lebih cerdas lagi. Paham ya? Bukan berarti berpangku tangan kemudian seenaknya sendiri Walaupun usaha orang beda-beda. Ada yang kerjanya macam-macam, ada yang kerjanya santai, cuman mencet ini, mencet itu kemudian dapat uang juga ada, paham ya? Ada yang kerjanya kerja keras, banting tulang, peras keringat, cuman hasilnya itu-itu saja ya disyukuri. Paham ya? Semuanya apa? Butuh yang namanya gerakan dan juga menempuh sebab. Kita lihat di sini. Wa tatna fil ardi tatlub min fadlillah dan mau usaha di muka bumi ini mencari keutamaan Allah taala. Memang Allah taala sudah menetapkan rezekinya tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Rezeki sudah diatur. Paham ya? Rezeki sudah diatur. Buktinya apa buktinya? Ada orang dah banting tulang, peras peringat dapatnya cuma apa? Segitu saja. Itu sudah rezekinya. Ada orang yang kerjanya santai tadi yang sebutnya santai, tapi kerja dia. Tapi hasilnya masya Allah banyak. Itu sudah rezekinya. Sehingga rezeki itu barakallahu fikum kalau orang mencari rezeki terkadang bisa salah sasarannya. Paham? Ya? Tapi kalau Allah taala menetapkan rezeki enggak pernah terluput dari sasarannya. Rezeki itu sampai kepada orang yang Allah takdirkan. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum hafizakumullah kita hanya berpangku tangan. Kita lihat contoh berikutnya. La taqul a'tamidu 'alal qada wal qadar. Kamu jangan mengatakan apa? Nah, engkau tidak mengatakan aku bersandar bertakdir Allah, Allah takdirkan hidup ya hidup, mati ya mati. Enggak mau kerja dia. Ini keliru. Fa in kana syai'un muqaddar fasawfa ya'tini. Kalau itu sudah takdir Allah akan datang sendiri katanya. Paham ya? Rezeki sudah takdirkan katanya benar. Tapi kalau sudah takdirkan kan Allah sudah ditakdirkan datang sendiri katanya. Eh, tiba-tiba datang dari langsung datang rezeki dari langit jatuh itu tiba-tiba. Paham ya kita lihat di sini. Wa in lam yakun muqaddar li falan ya'tini. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Allah taala atau rezeki tersebut belum takdirkan kepadaku nggak akan datang kepadaku. Kalau dia berpangku tangan nggak akan datang. Paham ya? Tapi harus ada usaha tadi itu. Ingat-ingat ini ya. Harus ada usaha dan termasuk usaha yang paling besar untuk mendapatkan rezeki mencari ilmu. nggak percaya buktikan sudah. Antum duduk bermajelis mencari ilmu ini sumber rezeki. Eh, apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi sebab kamu dapat rezeki itu karena saudaramu yang mencari ilmu. Sudah kita lewati kisahnya ya. Dua orang di zaman Rasulullah, yang satunya kerja, satunya mencari ilmu. Yang kerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini?" Dia mencari ilmu terus, aku kerja. Apa kata Rasulullah? "La'allaka turzaku bih." Bisa jadi kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Jadi jangan jangan mencapelekan atau meremehkan. Mencari ilmu ilmu itu sumber rezeki. Kalau enggak percaya buktikan saat sekarang sudah. Paham ya? Antum mencari ilmu dapat rezeki enggak? Dapat lantar bulanan. Ya enggak? Atau yang sangat rezeki juga. Contohnya aja ya, contohnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi antum tawakal kepada Allah taala bukan berarti apa bertangku tangan. Mencari ilmu termasuk sebab mendapatkan rezeki. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Rezeki yang paling besarnya bukan hanya rezeki berupa harta atau makanan atau uang, tapi rezeki berupa apa? Al-iman was sunnah. Rezeki yang paling besar. Naam. Hadalah la yaqulul aqil. Yang seperti ini enggak ada orang berakal kok ngomong seperti ini. Berarti kalau ada orang ngomong seperti ini dikatakan dia tidak ber, berakal. Hatta tuyur wal bahaim hingga burung-burung dan binatang-binatang ternak bi fitratiha dengan fitrahnya yang masih suci tadhabu tatlubur rizqa bayangkan pergi dan mencari rezeki antum lihat tuh ayam eh, kalau sudah menetas telur-telurnya sudah menetas tadi ada anak-anak kecilnya tadi ibunya ngajak anak-anak kecilnya mencari makanan. Paham ya? Nanti barakallahu fikum keliling jalan-jalan. Paham ya? Enggak diam aja angkrem terus itu enggak kalau udah netas enggak angkrem lagi dia. Angkremnya itu kalau belum netas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau misalkan kalau ada ayam udah netas, anaknya udah netas kemudian dimasukin angkrem, dipertanyakan ayamnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan hewan aja itu gerak gitu loh. Hewan aja gerak. Burung pun juga gerak, kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ini sering muncul dihafalkan nih yang mampu menghafal. Artinya apa? Kalau seandainya kalian tuh benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Taala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Taala berikan rezeki kepada apa? burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burung bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kata beliau at-tuyur lam taq'ud fi awkariha. Ini bagus sekali. Burung itu enggak pernah duduk-duduk nongkrong itu di atas sangkarnya terus. Paham ya? Antum lihat aja kalau misalkan burung nah barakallahu fikum sudah saatnya pergi-pergi dia. Ya, enggak enggak ada istilahnya teman diam sangkarnya terus kemudian dapat makan itu ya. Naam fitratuha taqtadi annaha tataharrak wa tadhhabu litatlubar rizqah fitrahnya, fitrahnya burung itu saja, itu dia apa? Mengharuskan untuk bergerak, terbang, pergi mencari rezeki bayangkan. Kecuali burung yang lagi sakit. Paham ya? Lain lagi urusannya ya. Yang jelas ini kembali kepada hukum asal burung aja pergi. Pagi hari mencari maisyah dari itu. Sore pulang dalam karena perut penuh. Kita lihat ini. Takdu khimasan fis sabah wa taruhu fil masa bitonan sab'a. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong wataruhu fil masa pulang sore hari bitonan dalam keadaan perut apa penuh fala tatanafia bainal iman bil qada'i wal qadar wa fi'lil asbab innama yaqulu hadha al jabriyah enggak bertentangan antara beriman dengan takdir dan mengerjakan sebab-sebab tadi yang melakukan atau yang mengatakan seperti ini bertentangan katanya ini adalah ucapan jabriyah wallahi billah kesimpulannya apa barakallahu fikum kesimpulannya Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kami sebutkan definisinya, sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' au daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum abil mubahah. Artinya apa? Artinya jujurnya penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal perhatikan baik-baik ya. Jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih suatu kebaikan atau menolak suatu bahaya dengan cara menempuh apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Kalau sakit misalkan berobat itu termasuk sebabnya. Paham ya? Bukan semata-mata obat itu yang menyembuhkan sakitnya. Itu termasuk tawakal. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? At-tawakkul bila asbab qadhun syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Kita tutup yang terakhir dan pantun atau puisi yang sering antum dengarkan mengenai berkaitan masalah rezeki hamba sudah diatur. Nah, ada yang ingat pantunnya? Antum Alaika Alaika antum masih ingat atau sudah lupa? Ayo Nah, antum masih ingat? Masih ingat antum? Apa? Apa? Naam ahsan. Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam pantun untuk puisi, "Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila wa ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri." Fa kaifa takhuful faqra wallahu raziqa qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Artinya apa? Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Wajib atasmu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ketika lalai. Paham ya? Kenapa? Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Dengan takwa tadi akan datang kepada rezeki dalam keadaan kamu enggak menyangka-nyangka, enggak tahu tiba-tiba ada rezeki nemplok. Paham ya? Nah, barakallahu nemplok atau nemplok? Allah musta'an nomplok lain dengan nimplok ya. Nah, barakallahu fikum rezeki yang datang tiba-tiba intinya dengan sumbernya takwa tadi itu. Fa kaifa takhaful Bagaimana kamu takut fakir? Wallahu razziqa. Padahal Allah Taala memberikan rezeki, enggak usah takut. Paham ya? Kalau cuma fakir itu enggak usah takut. Rezeki Allah Taala yang ngasih. Qad roda tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Taala telah memberikan rezeki kepada hut. Hut itu ikan besar dalam laut itu. Ikan apa? Paus, atau kan hiu yang besar-besar itu, paus, itu yang ngasih rezeki siapa? Allah taala. Padahal makannya berapa sehari coba bayangkan. Tapi ada ada rezekinya. Wal huta fil bahri, burung dan juga ikan yang ada dalam laut tadi ikan besar tadi Allah taala berikan rezeki. Jadi antum nggak perlu apa? Nggak perlu takut dan khawatir terhadap kefakiran atau kemiskinan. Ingat-ingat baik-baik ya, karena kalau kita sampai ketakutan fakir atau miskin berarti apa? Berarti kita menakutkan sesuatu yang Rasulullah tidak menakutkannya. Paham ya? Rasulullah tidak takut sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fawallahi mal faqra asalaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalau cuman fakir yang menimpa kalian. Kalau cuman miskin enggak takut, kata Rasulullah. "Walakin yakhsha alaikum antum pesat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Tapi yang aku khawatirkan adalah apa? Adalah dibentangkan, dibukakan di hadapan kalian dunia sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian, akhirnya dibinasakanlah kalian dengan sebab harta atau dunia tadi sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Itu yang Rasulullah khawatirkan, dunia kalau teman kita fakir, miskin, eh, makan seadanya, paham ya? Ada tempe makan tempe, ada tahu makan tahu, ada ayam makan ayam, ada daging makan daging, itu bersyukur barakallahu fikum. Nah, makan seadanya. Paham maksudnya ya? Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi alamin.